keramat wasaha an min riwayatihim dan juga kita beriman percaya pada riwayat-riwayat yang sahih tentang kisah-kisah mereka. Yang ini tentunya berita dari thiqat. Yang sahih adalah berita dari orang-orang yang terpercaya. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi tentang masalah ini sebagai syarahnya, "Fal mu'jizatu fil lughati ta'ummu kull kharikin lil Perlu kita bedakan antara karamah dengan mu'jizah. Adapun mu'jizah secara bahasa mencakup semua yang khariq lil adah. Mencakup semua yang keluar dari kebiasaan. Ini keanehan-keanehan. Wa kadzalikal karamah Demikian pula karamah fi urfi a'immati ahli ilmi al-mutaqaddimin sesuai dengan istilah yang dikenal oleh para imam-imam ahlul ilmi, para ulama yang terdahulu bahwa yang namanya karamah adalah amr yang khariq lil adah. Berarti mukjizah dengan karamah ada satu sisi yang sama. Sama-sama khariqun lil ada, Sama-sama luar biasa. Di luar kebiasaan. Manusia dibakar tidak mati. Bahkan tidak terasa panas. Bahkan terasa sejuk. Ini mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Laut dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa terbelah dua. Ini khariqun lil'ada, di luar kebiasaan. Umumnya kalau kamu ketokan tongkat kelautan yang paling cuma goyang saja. Ini khariq lil'ada. ada. Demikian pula api biasanya membakar. Ini khariqun lil ada, keluar dari kebiasaan. Wa kadzalikal karamah fi 'urfi a'immati ahli ilmi. Demikian pula karamah menurut istilahnya para ulama yang terdahulu adalah juga khariqun lil ada, sesuatu yang luar biasa kuda berjalan di atas air tidak tenggelam. Kakinya berpijak di atas air. Seperti yang terjadi pada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Apalagi? Seorang manusia bisa berkomunikasi dengan binatang buas. Sahabat Rasulullah SAW. Safinah yang bertemu dengan singa di tengah hutan. Ana Rasulul Rasulillah. Aku ini utusannya Rasulullah kalau engkau adalah utusan Allah, maka hendaklah engkau demikian demikian. Balik singa itu. Diikuti kemana dia? Ternyata mengantarkan keluar dari hutan. Apalagi? Ini juga khariqun lil ada di luar kebiasaan. Walakin kathirun minal mutaakhirin yufarriquna fil lafzi bainahuma. Tetapi orang-orang belakangan membedakan antara mukjizat dengan karamah. Fayaj'aluna al-mu'jizah lin-nabi wal karamah lil wali. Para ulama belakangan membedakan antara keduanya. Bahwasanya kalau mukjizat untuk nabi dan karamah bagi para wali. Wajma'uhuma al-amr al-khaliq lil'adah. Adapun kesamaan antara keduanya adalah sama-sama luar biasa. Sama-sama khariqun lil'adah. Sama-sama di luar kebiasaan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Mulai para ulama membedakan antara mukjizat dengan karamah dari beberapa perkara. Karena sama-sama khariqul ada. Tapi kenapa dibedakan? Sebagian mereka berkata kalau mukjizah yatahadda bihi wa ammal karamah la yatahadda biha. Adapun mujizat para nabi bisa yatahadda biha, bisa menantang Silahkan. Kamu yang melempar, apa aku yang melempar? Taib, <laughs> antum awal man alqa. Silahkan kamu lempar duluan. Mereka lempar tali temali dan sebagainya. Suhira a'yanan nas. Disihir mata-mata manusia. Maka ka'annaha tas'a. Seakan-akan bergerak. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan benar-benar menjadi ular. Yang bisa membedakan antara seher dengan benar-benar jadi ular hanya tukang seher. Orang biasa melihat sama-sama ular. Tapi tukang sihir paham. Ini ular beneran. Maka yang pertama percaya tukang-tukang seher. Ini jelas bukan seher. Aman Nabi Rabbi Musa. Aku percaya dengan Rabbnya Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Musa. Fir'aun marah. Amantun qabla amuruk an amurukum. Kalian percaya beriman sebelum aku suruh? Sesungguhnya dia kabirukumul ladhi. allamtumus sihr. Allamakumus sihr. Kata Fir'aun, jangan-jangan ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir, tokoh besarnya sehingga kalian kemudian percaya. aydiyakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Akan aku potong tangan dan kaki kalian bersilangan dan akan aku salib kalian di pokok-pokok pohon korma. Ila akhiril kisah. Musa alaihissalam bisa ya tahaddabi. Bisa menantang. Bahkan kepada Firaun, aku mendapatkan mukjizat. Aku punya bukti. Dimasukkan tangannya keketiaknya dan kemudian bercahaya. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun karamah datang dengan tiba-tiba dan hilang dengan tiba-tiba. Tidak bisa direncanakan dan yatahadda, nggak bisa menantang. Nih, saya bisa begini, nggak bisa. Wali ketika dalam keadaan yang sangat genting, ketika kepepet, Allah berikan keajaiban. Allah berikan keanehan. Tiba-tiba dia begini, tiba-tiba dia begitu. Setelah itu selesai. Tidak kemudian nih saya punya ini, saya punya itu nggak bisa. Itu bedanya antara mukjizat dengan karamah. Fasifatul kamali tarji' ila salasa. Maka yang namanya sifat kesempurnaan itu kembalinya pada tiga perkara. al-ilmu wal qudrah wal ghina keilmuan kekuasaan ini maksudnya kemampuan wal ghina kecukupan wa hadhihi thalatha la taslu 'ala al-kamali illa lillahi wahdah yang demikian tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesemuanya keilmuan secara mutlak, kekuasaan dan kemampuan secara mutlak, dan kecukupan juga secara mutlak. Fa'innahu alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Karena Allah lah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga dia yang atas segala sesuatu maha bisa. Wahuwa ghaniyun 'anil 'alamin dan dia maha kaya, maha cukup, tidak butuh pada siapapun. Tidak membutuhkan siapapun. Walihada أمر Nabi Sallallahu Alaihi عليه وعلى آله وسلم an yatabarra min da'wa هذه الثلاثة. Oleh karena itu Nabi melarang untuk mengaku-ngaku memiliki salah satu dari tiga perkara ini. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengatakan aku tahu yang gaib atau aku maha bisa atau menyatakan aku tidak butuh pada siapapun tidak bisa. Allah katakan dalam Al-Quran Qul la aqulu lakum indi khazainullah ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي Katakan perintah Allah kepada nabinya. Katakan wahai Rasul. Aku tidak berkata kepada kalian kalau aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan. Ini kekayaan seluruh alam. Tidak. Apa ini berarti? tidak mengaku ghaniyun wala a'lamul ghaiba dan aku tidak mengetahui yang gaib tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu tentang yang gaib kemudian wala aqulu lakum inni malak dan aku tidak berkata pada kalian bahwa aku malaikat aku manusia In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak lain kecuali hanya ngikut apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Khonifuddin a'azakumullah. Maka ketika mereka terkagum-kagum dengan mukjizat para anbiya atau terkagum-kagum dengan karamah para aulia, maka mereka para nabi dan para orang-orang saleh dari para wali tidak menyatakan itu karena aku maha bisa. Tidak. Dan menyatakan Masya Allah. Ini karena Allah. Ini karena kehendak Allah. din, azakumullah. Wa kathalika qala Nuh alaihi salam. Fahadha awwalu ulil azmi. Dan beliau adalah yang pertama dari ulul azmi Wa awwalu rasulin ba'athahu Allah. Bahkan rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila ahli al ardi. Rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Wa hadza khatamar rusul. Sedangkan ini khatamar rusul, Rasulullah sallallahu Wa khatam ulil azmi dan penutup ulul azmi. Ulul azmi yang pertama Nuh, ulul azmi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Wakilahuma kilahuma tabarra'a min dalik. Kedua-duanya berlepas diri. Tidak mengaku-ngaku. Memiliki ilmu gaib. Tidak mengaku-ngaku. Bahwa dia ala kulli syai'in qadir. Tidak mengaku-ngaku. Bahwasanya dia maha kaya. Tidak. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Sepertinya masih meraba-raba. Ini kaitannya apa dengan pembahasan masalah karomah? Maka kalau ada seseorang yang berkata bahwa aku punya karomah, bisa tahu yang gaib kadzab. Mengapa? Tidak mungkin ada seorang yang mendapatkan karomah, kemudian mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Gak mungkin. Nabi bahkan ulul azmi Ulul azmi yang pertama Nabi Nuh dan ulul azmi yang paling akhir khataman nabiin adalah Rasulullah. Kedua-duanya mengatakan la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak memiliki kekayaan perbendaharaan yang ada di alam ini. Tidak. Itu milik Allah. Aku tidak berkata bahwa aku tahu yang gaib. Dan aku bukan malaikat. Aku manusia biasa. Baik. Ini Rasul. Imamur Rasul, Khatamun Nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Eh, kamu baru belajar komat kamit sebentar. Kemudian menyatakan aku waliullah. Dan aku tahu yang gaib bisa menyingkapkan takbir-takbir gaib. Itu bukan karomah. Itu kesombongan dan kekufuran. Kesombongan dan kekufuran. Ikhwanifiddin azakumullah. Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW juga berlepas diri dari yang demikian. Kilahuma tabarra'a min dalik. Min mada? Min hadis salasah yang sudah sebutkan tadi. Tidak mengetahui tahu ilmu gaib. Tidak mengatakan aku bisa segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Dan tidak pula mengatakan bahwa aku maha kaya. Bahkan yang paling kaya dari Nabi SAW. Atau dari para anbiya alaihi salatu wassalam. Man? Sulaiman. Ibni Dawud yang kerajaannya meliputi manusia dan jin dan juga binatang-binatang. Semuanya tunduk kepada beliau. Betapa kayanya. Tapi apa kata Sulaiman? Ada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an am akfur. Ada min fadli rabbi. Ini dari fadilah Rabbku. Untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur? Aashkur am akfur. Tidak berkata, aku ala kulli syai'in qadir. Aku maha bisa berbuat apa saja. Tidak berkata, aku tahu yang gaib. Kemudian menyuruh jinnya melihat, menyelidiki. Ah, tahu yang gaib kan? Tidak. Tidak pula menyatakan aku maha kaya. Tapi justru berkata, ini semua dari Allah. Untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى yang demikian karena seringkali para nabi dites oleh kaumnya atau kalaupun bukan dites mereka selalu mempertanyakan yang gaib-gaib kalau engkau nabi coba hari kiamat kapan kalau engkau benar-benar rasul Coba tebak ini, coba tebak itu. Para anbiya menyatakan, aku tidak berkata bahwa aku tahu yang gaib. Aku tidak tahu yang gaib. Seperti Allah katakan, Yas'alunaka anis sa'ah, ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan itu terjadi? Katakan ilmunya ada di sisi Allah SWT. wa taala atau seperti ucapan mereka kepada nabinya waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana al ardi yanbu'a mereka berkata kami tidak akan beriman kepadamu wahai rasul sampai engkau bisa membuat mata air di sini tiba-tiba keluar mata air tafjura lana al ardi yanbu'a memancarkan dari bumi ini air. Coba. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Kadang-kadang mereka seperti itu. Menuntut perkara-perkara yang bukan kekuasaan manusia. Ditanya tentang perkara yang gaib. Disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ila akhirnya. Para anbiya tidak kemudian berkata, aku bisa. Aku ala kulli qadir. Tidak. Atau aku bisa jawab, karena aku alimul gaib, karena aku tahu yang gaib. Tidak. Mukjizat bukan untuk itu. Mereka sadar bahwa itu adalah perkara yang Allah beri. Kalau Allah mau beri. Kalau tidak, ya tidak. Insya Allah, Kalau Allah kehendaki, terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Apakah dikasih permintaan mereka? Tidak. Kadang dikasih itu pun dengan doa. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Kemudian Allah kabulkan doanya. Seperti tuntutan Bani Israel kepada Musa. Kita mau makan apa? Kita tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. tapi Musa mengangkat tangannya ke langit, dikabulkan oleh Allah. Diturunkan manna wa salwa. Rasulullah SAW coba belah bulan. <laughs> Aku tidak bisa. Allah. Ketika meminta pada Allah, Allah jadikan bulan terbelah. Ya. Bisa. Itu mukjizat. Itu mukjizat. Wataratan ya'ibuna alaihimul hajah al Kadang-kadang mereka orang-orang kafir penentang-penentang para rasul dalam keadaan mencerca para rasul karena sifat kemanusiaannya. Tidak dibantah. Bahkan diikrar. Memang saya manusia. Masa Rasul berjalan di pasar-pasar. Masa Rasul makan dan minum. Masa Rasul demikian, demikian, demikian. Masa Rasul menikahi para wanita. Karena bayangan mereka, orang suci itu tidak menikah. Bayangan mereka, pikiran mereka, kalau yang suci itu tidak menikah, tidak disentuh perempuan sama sekali. Demikian, demikian, demikian seperti biarawan dan biarawati. Anehnya, justru mereka menyatakan Allah punya anak. Astagfirullah. Ya, ajib. Ya. Menurut kalian yang paling suci adalah yang tidak disentuh wanita. Sedangkan kalian menyatakan ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ini keanehan. Bertentangan dengan pikiran kalian sendiri. Bukankah kalian menganggap yang paling suci adalah yang paling tidak disentuh oleh lawan jenisnya. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Taratan ya'ibuna alaihimul hajah al-bashariyah. Kadang-kadang mereka mencerca Rasul karena memiliki hajah bashariyah. Keperluan-keperluan kemanusiaan. Wa qalu ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ada apa kata mereka dengan Rasul ini Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Dia makan makanan, berjalan di pasar. Masa Rasul begitu? Dia ya, manusia. Dia manusia. Rasul juga manusia. Om muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maknanya? Maknanya mereka menuntut kalau seorang rasul itu harus memiliki sesuatu yang bukan sifat manusia. Seperti ala kulli syai'in qadir. Seperti tahu yang gaib. Seperti maha kaya. Diminta apapun punya. Coba tumbuhkan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan tumbuh. Coba pancarkan air dari bumi. Kun fayakun. Muncul air dari bumi. Maunya mereka begitu. Apakah Dibenarkan? Tidak dibenarkan. Nabi menyatakan dengan kalimat yang diajarkan oleh Allah. Qul, katakan, La aqulu lakum indi khazainullah, wa la a'lamul ghaiba, wa la aqulu lakum inni malak. Aku tidak berkata pada kalian bahwa aku punya seluruh perbendaharaan dunia. Dan aku tidak tahu yang gaib. Dan aku tidak mengatakan kalau aku malaikat. Aku manusia seperti kalian. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu. Itu saja. Baik, sekarang bedakan. Dengan orang-orang belakangan. Yang bukan Rasul. Bahkan juga bukan orang soleh. Tapi ngaku-ngaku bahwa dia wali. Saya wali. Waliullah. Nih buktinya. Saya tahu yang goib. Nih buktinya. Saya bisa menyatakan kamu nanti akan begini, kamu akan begitu. Saya bisa meminta apapun yang kau mau. Saya akan bacakan dikir-dikirnya muncul di hadapanmu. Ini bukti kalau saya wali. Kok aneh? Terbalik. Kalau engkau benar-benar wali, enggak akan mengaku-ngaku tahu yang gaib, enggak akan mengaku-ngaku ala kulli syai'in qadir, enggak akan mengaku-ngaku kalau dia maha kaya, maha bisa. Tidak. Rasul saja tidak mengaku-ngaku tiga perkara ini. Aku tidak tahu yang gaib. Aku tidak ala kulli syai'in qadir. Aku tidak berkata bahwa aku malaikat, aku manusia, makan, minum, tidur, menikahi para wanita, Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'amara ar-rasulu an yukhbirahum. Allah memerintahkan rasulnya untuk menghabarkan pada mereka bi annahu la yamliku dhalik. Allah perintahkan nabinya untuk menghabarkan kepada mereka bahwa beliau yakni rasul tidak memiliki semua yang mereka tuntut. Wa innama yanalu min tilka thalatha biqadri ma Allah Hanya saja mereka mendapatkan dari tiga perkara tadi yang diberi oleh Allah. Tahu yang gaib kalau diberitahu. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nanti akhir di, di akhir zaman akan turun Isa. Nanti di akhir zaman akan muncul jasasah Nanti di akhir zaman. Ini kan gaib. Kalau diberitahu, ya tahu. Kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu. Karena manusia. Mungkin ada orang yang berkata, saya juga tahu. Nanti di akhir zaman ada dajjal, akan muncul dajjal. Saya juga tahu. Loh, kamu tahu dari mana? Ya karena diberitahu sama Nabi SAW. Apakah wajar atau tidak wajar? Ya wajar, diberitahu jadi tahu. Nabi juga demikian mendapatkan wahyu dari Allah dan beritahu tentang semua yang akan terjadi di akhir zaman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan nabinya untuk berkata seperti itu, "Qul la amliku lakum" atau "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah." Faya'lam ma'allamahu Allah iya. Akan tahu kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdir ala ma aqdarahu alaih. Dan dia bisa kalau Allah berikan kemampuan padanya. Walaupun khariq lil adah, walaupun luar biasa, walaupun luar biasa. Dan itu yang dinamakan mukjizat. Ketika mereka kekurangan air minum, maka Nabi SAW memberikannya dengan tangannya, maka keluar dari jari-jarinya air. Sampai seluruh pasukan minum. Semuanya puas. Mukjizat. Enam. Wa yastaghni amma agnahu anhu. Dan Nabi akan tercukupi ketika Allah berikan kecukupan minal umuril mukhalifah lil adatil muttaridah dari perkara-perkara yang mungkin luar biasa ini yani keluar dari kebiasaan auli adati aglabin nas ataupun dengan kebiasaan umum manusia ini yani diberikan ilmu kalau oh dia akan tahu kalau diberi ilmu dua sisi ima ilmu yang biasa atau ilmu yang tidak mungkin tahu kecuali Allah SWT. Khariqulil ada. Yang kedua, kemampuan. Allah berikan kemampuan. Kalau dia dibikin mampu, ya mampu. Apa saja? Apa saja? Yang ada ataupun yang khariqun lil ada. Yang ada itu Rasulullah SAW kuat. Misalnya. Beliau mendatangkan istrinya sembilan dalam satu malam. Allah berikan ke kemampuan. Tetapi Allah berikan pula kemampuan yang luar biasa. Artinya mustahil kalau manusia biasa melakukan hal tersebut. Seperti keluar air dari jari jemarinya. Seperti memanggil pohon dan pohon itu datang. Seperti uh, makanan yang bertasbih dan lain-lain. Demikian pula kecukupan. Kadang-kadang kecukupan yang wajar Allah kasihkan rezeki kepadanya. Yang kadang-kadang orang lain pun mendapat rezeki yang sama atau yang lebih bahkan. Ada yang kaya. Itu ada. Kadang Allah berikan kecukupan yang luar biasa. Ketika para sahabat ingin mengikuti beliau puasa wisal, Nabi melarang dan menyatakan lastu kahayatikum Aku tidak seperti kalian. Bitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidak sama dengan kalian. Karena aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Seperti apa itu? Ya, itu luar biasa. Karena dohirnya tidak makan. Menyambung puasanya. Tapi dikatakan bitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Allah SWT. Aku tidak seperti kalian. Ini juga luar biasa ila akhirih. Fajami'ul mu'jizat wal karamat ma takruj an hadhil anwa'. Maka ini kesimpulan dari Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yang namanya mu'jizat ataupun karamat mu'jizat atau keramat tidak akan keluar dari tiga perkara ini. Tidak mungkin orang dapat karomah jadi tahu yang waib tidak mungkin orang dapat karomah jadi ala kulli syai'in qadir, maha bisa. Enggak mungkin orang dapat karomah atau mukjizat sehingga dia menjadi yang ghaniyun 'anil 'alamin, yang maha kaya dari seluruh alam. Enggak mungkin. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada orang yang mengaku-ngaku memiliki salah satu dari yang tiga ini, apalagi ketiga-tiganya, berarti dia adalah orang yang merebut pakaian Allah atau mensifati dirinya dengan sifat Allah. Tentunya pasti bukan wali, apalagi nabi. Jelas bukan orang soleh bahkan. Bahkan bukan orang yang lurus, orang yang sesat dan menyesatkan. Kembali kepada kitab. Thummal khariq in hasala bihi faidah matlubah fid din kana min al-a'mal salihah al-ma'mur biha dinan wa syar'an imma wajibun aw mustahab terus yang perlu dibahas juga perkara yang luar biasa tadi perkara yang khariqun lil adah yang tidak umum kata orang Jawa kalau ada faedahnya, yang memang faedahnya diperintahkan dalam syariat, maka itu adalah amal soleh. Al-ma'mur biha, yang diperintahkan. Secara agama, secara syariat. Imma wajib atau mustahab. Apakah disuruh secara wajib atau disuruh secara anjuran. Wa in hasala bihi amrun mubah. Kalau terjadi dengan keanehan tadi atau dengan kejadian luar biasa tadi, perkara yang mubah karena min ni'amillahi dunyawiyah berarti itu hanya kenikmatan duniawi, nggak berkait dengan syariat, tidak wajib, tidak mustahab. Allati taqtadi syukran yang tentunya perlu disyukuri. Perlu disyukuri karena itu adalah kenikmatan dunia. Wa in kana ala wajhin yatadamman ma huwa manhiyun anhu. Kalau terkandung di dalamnya perkara yang diharamkan atau dilarang imma secara haram atau secara makruh. Karena sababan lil adabi awil bughd. Berarti itu adalah perkara yang menyebabkan kemurkaan atau menyebabkan kebencian. Kalau dilarang haram, berarti menyebabkan azab. Kalau dilarang makruh menyebabkan dibenci, tidak disukai. Kalladhi utiyal ayat fansalakha minha. Seperti yang diberi ayat kemudian dia keluar daripadanya. Yaitu Bal'am ibni Ba'ura. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan واتل عليهم نبأ الذي ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Ikhwan ibn a'azakumullah. Kisah Bal'am ibn Ba'ura. Allah katakan, bacakan. Disuruh untuk kita dengar dan kita baca. Watlu alaihim naba alladhi. Ceritakanlah, bacakanlah pada mereka kisah tentang seorang yang pernah kami berikan ayat-ayat kepadanya. Ternyata dia melepaskan diri daripadanya. Kemudian diikuti oleh syaitan. Maka jadilah dia orang yang sesat. Dapat ayat-ayat. Dapat sesuatu kelebihan dari Allah SWT. Kemudian dia semakin sombong. Ingin yang lebih dari itu lagi. Ingin ingin sampai syaitan yang mengatakan padanya, bisa, kamu akan berhasil kalau engkau beginikan Nabi Musa. Disuruh untuk menjelekkan Nabi Musa, disuruh untuk memusuhi Nabi Musa. Dia lakukan. Karena ingin mendapatkan khariqun lil adah, ingin mendapatkan sesuatu yang keajaiban. akhirnya mati dalam keadaan kafir. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Paragraf ini dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi untuk menyebutkan sifat berikutnya. Bahwa mu'jizat dan karamah tidak mungkin sesuatu yang membantu untuk yang haram atau yang makruh. Tidak mungkin. Ada satu orang memiliki kemampuan. Terus dipakai oleh dia untuk mendapatkan keuntungan yang haram. Dia punya karomah, ya tidak mungkin. Karomah itu kalau untuk mendukung sesuatu yang wajib atau yang mustahab, paling tidak perkara yang mubah. Gak mungkin untuk yang makruh, gak mungkin untuk yang haram. Uangnya si Fulan sudah ada di sini. Mencuri dari bank, Begini lagi. Nih, buat kamu. Uang siapa itu? Oh dia menciptakan uang. Nggak mungkin. Nomor serinya akan aneh nanti. Iya kan? Kalau ada uang baru, artinya yang baru tiba-tiba ada, tadinya tidak ada, berarti ada nomor-nomor yang ganda nantinya. Dan itu uang palsu, ditangkap dia. Iya kan? Walaupun persis. Karena nomor-nomornya jadi ganda. Taib berarti kemungkinan besarnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kejadian saya percaya adanya seher. Tetapi bukan menciptakan uang, tidak. Memindahkan. Nih, oh punya karomah. Sebentar, sebentar, sebentar. Jangan bicara karomah dulu. Yang diambil tadi dari mana? Sebab kalau wujudnya baru berarti uang baru dan itu palsu. Walaupun persis sama angkanya salah berarti dia palsu. Dan itu kena delik hukum. Kalau tidak berarti memindahkan dari tempat lain. Berarti kamu tadi begini itu nyuri. Nyuri dari orang lain. Ima dari bank, wa ima dari jepolan polan, wa ima dari si Dipindahkan. Maka orang yang kehilangan Kok ada tuyul katanya. Uang saya tiba-tiba hilang. Dari 10 kurang 1. Yang 100 kurang 10. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas itu bukan karomah. Walaupun dia pakai jubah, pakai imamah. Walaupun dia tampilannya seperti seorang yang soleh. Tetapi kalau dia ngambil punya orang lain dengan keahliannya, yaitu sihir. Itu bukan karamah. Ikhwani fid din azakumullah. Lakin qad yakunu sahibuha ma'dzuran li ijtihadin aw taqlidin aw naqsin naqsi aqlin aw ilmin aw ghalabati halin aw azzin aw darurah. Kadang-kadang orangnya mendapat uzur kalau apa yang terjatuh pada yang makruh dan haram tadi adalah perkara yang dia mengira bahwa itu benar tapi salah atau dia ikut-ikutan ternyata salah atau dia kurang berakal, kurang cerdas atau kurang ilmu atau dia kalah dengan keadaan atau darurat. Mau apa lagi? Tiba-tiba terjadi apa yang seperti itu. Fal khariqun atau fal khariqul salah salasatu anwa'. Maka yang namanya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang keluar dari kebiasaannya ada tiga jenis. Hati-hati. Tidak semuanya karamah. Tidak semuanya mujizah Ada tiga jenis. Ada naw'un mahmudun fid Ada keanehan-keanehan yang terjadi dan dipuji dalam agama. Baik. Apa itu? mujizah dan karamah. Wa madmumun ada pula yang dicerca dalam agama. Seperti sihir dan sejenisnya. Itu juga khariqun lil ada. Dan ada yang mubah. Fain kanal mubah fihi manfa'ah kana ni'mah. Kalau yang mubah ini manfaat, maka itu kenikmatan. Kalau itu tidak manfaat, maka itu seperti perkara-perkara lain yang mubah, yang ternyata nggak bermanfaat, maka hanya buang-buang waktu. Kala Abu Ali Al-Juzjani rahimahullah. Kun taliban lil istiqamah. Jadilah engkau selalu mencari istiqamah. Berupaya untuk lurus. La taliban lil karamah bukan mencari karomah. Fa inna nafsaka mutaharrika fi talabil karamah wa rabbuka yatlub minka istiqamah. Hatimu selalu mencari karamah padahal Allah menghendaki dari kamu istiqamah. Baik, ini kata-kata emas dari beliau. Abu Ali Al-Juzani rahimahullah. Bahwasanya engkau ini Ya muslim, hendaklah mencari istiqamah, bukan mencari karomah. Karena Allah menyuruh kalian istiqamah, bukan menyuruh kalian mencari karomah. Disuruh agar kalian tetap di atas tauhid, agar kalian tetap di atas sunnah, agar kalian tetap di, eh, jalan yang lurus, agar kalian tetap di dalam hak. Itu yang diperintahkan punya karomah ataupun tidak punya karomah. Dapat karomah ataupun tidak dapat karomah. Dapat keanehan-keanehan ataupun tidak dapat keanehan. Itu gak penting. Dalam artian gak penting apa? Ada dan tidak adanya tidak harus. Gak harus ada, gak harus tidak ada. Kalau ada disyukuri, gak ada juga gak apa-apa. Disyukuri, alhamdulillah. Apalagi? Tetapi istiqomah harus Tetap di atas jalan yang lurus. Tetap di atas tauhid. Tetap di atas sunnah. Tetap di atas agama yang hak. Jangan sampai karena semangat mencari karamah, karamah, karamah. Sampai kamu ke sana kemari, ke pondok sana, ke pondok sini, ke pondok situ. Cari apa kamu? Saya eh, mau ngelmu. Apa itu ngelmu? Belajar. Ya di sini aja belajar. Ini tauhid, belajar sunnah. Bukan itu maksudnya. Ngelmu itu belajar yang sampai saya bisa begini, saya bisa begitu, supaya saya dapat karomah. Yang dicari karomah. Akhirnya melupakan istiqomah. Karena melupakan istiqomah, akhirnya ketika disyaratkan untuk semedi di kuburan, dituruti. Berarti nggak sholat ke masjid. <laughs> Ya sholat di situ. Taib satu perkara meninggalkan kemuliaan kepada yang menyelisihi. Ayo nah, salat di mana? Ya di situ. Di tempat saya semedi, di kuburan. Satu lagi. Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan tempat ibadah, kamu malah ibadah di kuburan. Apalagi, kamu harus begini, harus begini. Melanggar, melanggar, melanggar sampai yang paling tingginya berdoa kepada penghuni kubur kepada sing bau rekso katanya mereka. Penunggu yang ada di sana ila akhir. Mulai. Dapat dia keanehan. Wah, berhasil saya jadi wali. Saya sudah memiliki karamah. Saya sudah bisa menggerakkan benda dari jauh dengan tangan saya begini. Hanya dengan komat kabit mantra. Dengan berbagai macam dikir-dikir yang dibacakan. Wah, hebat sekali pada saat itu dia sudah tidak memiliki keistiqomahan. Sudah menyimpang sesat. Sudah jatuh ke dalam penyimpangan. Sudah jatuh dalam kesyirikan. Sudah jatuh dalam mukhalafatus sunnah. Sudah jatuh dalam penyelesaian sunnah. Maka diingatkan oleh beliau Abu Ali al-Juzani rahimahullah. Kun taliban lil istiqamah. La taliban lil karamah. Jadilah engkau orang yang mencari istiqamah. Jangan mencari karamah. Karena Allah menginginkan dari kalian selalu untuk istiqomah. Adapun hatimu selalu tergerak ingin karomah. Padahal Allah perintahkan untuk istiqomah. Maka istiqomah ini yang utama. Kadang diberi oleh Allah al-karomah. Kadang tidak. Kadang-kadang karomah-karomah yang tidak begitu mencolok. Tapi karomah. Sering dia bermimpi sesuatu dan kemudian terjadi. Persis seperti yang sudah diperingatkan oleh Allah akan begini, akan begini Allah berikan isyarat-isyarat dalam mimpinya. Dia tidak mengatakan wah saya wali, wah saya begini, enggak. Cuma alhamdulillah. Allah berikan isyarat-isyarat seperti itu sehingga saya bisa waspada. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala Syekh As-Sahrawardi rahimahullah dalam kitabnya Awarif namanya Abu Hafsin Abu Abdullah Umar Ibn Muhammad Ibn Abdullah Kata ad dhahabi "Sannafa fit tasawwuf kitaban." Syaraha fiha ahwal al-qaum. Dia menulis kitab tentang tasawuf. Kemudian mengajarkan di dalam kitabnya tentang keadaan orang-orang yang sudah dalam keadaan mendapatkan keutamaan. Keutamaan. Wahaddatha bihi miraran. Dia sampaikan berkali-kali dalam bukunya yang berjudul Awariful Ma'arif. Katanya kalian mengikuti tasawuf. Tokohnya tasawuf berkata, jangan cari karomah, cari istiqomah. Demikian pula Sahrawardi. Tokoh yang menulis kitab tasawuf juga. Berkata dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Wahada aslun kabirun fil bab. Kata beliau ini adalah prinsip yang besar di dalam bab ini. Fa inna katsiran minal mujtahidin al muta'abbidin sami'u bi sayri salihin al mutaqaddimin wa ma manahu bihi wa ma munihu bihi min al karamat wa khawariq al 'adat. فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في الصحة علم عمله حيث لم يحصل له خارق kata beliau Sahrawardi ini prinsip besar kebanyakan orang yang beristihad dalam ibadah Masya Allah Beribadah, beribadah, beribadah. Siang puasa, malam tahajud. mereka mendengar perjalanan orang-orang soleh yang terdahulu dan kehebatan mereka. Wama munihu bihi minal karamat. Mereka membaca perjalanan orang-orang soleh terdahulu dan apa yang diberikan kepada mereka dari karomah-karomah khawariqun lil adat, keanehan-keanehan yang Allah berikan. Silakan kamu baca Sifatus Safwa atau kitab Al-Hilyah di Abi Nuaim. Banyak kisah-kisah yang unik di sana. Seorang abid ahli ibadah yang berjalan dalam keadaan dia puasa, kelaparan, kehausan, tidak ada tempat bernaung apalagi makanan. Tiba-tiba di hadapan dia ada makanan. Dan dia makan sampai kenyang. Kemudian hilang kembali. Ada di antara mereka yang memiliki karamah demikian dan demikian. Orang-orang yang ahli ibadah berikutnya ketika beribadah puasa, tahajud puasa, yamul mulail, zikir ila akhirih, jiwanya pingin seperti mereka dapat karomah. Fanufusuhum la tazalu tattali' ila syai'in min dalik. Jiwa-jiwa para ahli ibadah belakangan pingin seperti itu. Jiwanya selalu mencari-cari. Kapan saya dapat keanehan? Wa yuhibbuna an yurzaqu syai'an minhu. Mereka berharap kalau mereka dapat rezeki yang sejenis itu. Keanehan-keanehan tadi. Wala'alla ahaduhum yabqa munkasirul qalb. Bahkan ada di antara mereka yang dalam keadaan yabqa munkasirul qalbi Berdiam diri dalam keadaan sedih. Mengapa sedih? Mutahiman li nafsi, masih menuduh dirinya. Saya belum gini, saya belum gitu. Ma sehati amalihi, padahal amalannya bagus. Ibadahnya bagus, lurus, di atas sunnah. Tapi masih merasa saya ini belum, saya ini belum apa-apa, saya ini kurang, saya kurang dan seterusnya. Mengapa? Karena belum dapat khurikul adah. Karena belum dapat karomah. Hai sulam yahsul lahu khariqun. Karena belum dapat khariqun. Belum mendapatkan karomah katanya. Walau alimu bisirri dalika lahana alaihimul amr. Kalau saja mereka tahu rahasia di balik karomah, maka mereka sesungguhnya akan menganggap bahwa itu ringan. Kenapa harus sedih? fayalam anna Allah yaftah ba'dil mujahidin sadiqin min dalika baban bahwasanya dia akan tahu nantinya kalau tahu rahasianya dia akan tahu bahwa Allah akan membuka pada para mujahidin atau sebagian mujahidin keanehan-keanehan tadi bab-bab tadi karena hikmah yang Allah kehendaki yang kamu tidak memerlukannya selesai Ikhwani fiddin, azakumullah. Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan dicambuk, dalam keadaan disiksa dan dia sabar, sabar, sabar. Wa yahtasib, mengharapkan hisab, tidak mengeluh. Sampai ketika koyak bajunya, koyak sirwalnya, dan hampir terbuka auratnya, itu yang dia takut. Adapun lukanya di punggungnya dia tidak peduli. Dia rasakan dengan mengingat pahalanya di sisi Allah SWT. Tetapi ketika auratnya akan terbuka, beliau berdoa kepada Allah dengan sangat ikhlasnya, dengan khusyuknya karena khawatir terbuka auratnya. Rabbi auratku, ya Allah auratku, ya Allah auratku. Tiba-tiba yang mencambuknya terbelalak, ketakutan dan berlari sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Semua orang itu terkejut. Ada apa denganmu? Dia menyatakan demi Allah, ada unta yang ganas yang akan menginjak-injak aku atau memakan aku yang mengerikan. Imam Ahmad sendiri gak tahu dan tidak merencanakan. Imam Ahmad tidak menyatakan dengan bahasanya mereka mantra-mantra tiba-tiba hu mereka lari tidak Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu pula apa yang akan Allah rencanakan. Tidak tahu. Karomah. tapi. Orang yang dalam keadaan aman, tentram dengan ibadahnya, dengan harum-harumannya, dengan minyak wanginya. Masya Allah. Dengan makanan cukup, kehidupan cukup. Berdoa, berzikir, ber... kok saya nggak dapat keanehan ya? Seperti Imam Ahmad. Hajahmu tidak seperti hajatihi. Hajatuka laisaka hajatihi. Wa daruratuka daruratihi. Tidak sama darurahnya. Dan itu hain. Artinya perkara biasa. Yang ini dikasih karena diperlukan, yang ini tidak dikasih karena memang belum memerlukan. Khonifiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, wal hikmatu fihi an yazdada bima yara min khawarikil adat wa atharil qudrah yaqinan. Dan juga di antara hikmahnya dari karomah tadi adalah dari khawarikil adat tadi adalah agar menambah keyakinan. Yazdada bimayara akan bertambah dengan apa yang dia lihat dari keanehan-keanehan tadi dia bertambah yakin subhanallah bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa. Fayaqwa azmuhu maka semakin yakin dan semakin semangat ala zuhdi fid dunya untuk semakin zuhud mementingkan akhirat wal khuruj an dawa'il hawa dan keluar dari dawa'il hawa keluar dari tarikan-tarikan hawa nafsu maka ibadah luruskan untuk beribadah kepada Allah mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mencari karamah la takun misla fulan Jangan kamu seperti si fulan, orang gila di Banyuwangi. Dikisahkan kisahnya, kenapa dia gila. Bahwa dia berpuasa. Berpuasa, berpuasa, terus menerus. Ditanya, kamu ini puasa apa? Saya punya keinginan. Terus begitu. Puasa, terus menerus puasanya. Ditanya, kamu ini Puasa apa? Keinginannya keinginan apa? Aku punya keinginan. Aku punya keinginan. Pengen lihat putri jin. Pengen lihat putri jin. Sampai ketika dia sudah stres seperti itu, dianya merasa sudah berhasil melihat putri jin. Tiap hari ngomong sendiri, tiap hari bercengkrama dengan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Padahal tidak ada apa-apa, stres. Gila. Tujuannya bukan mencari keriduan Allah. Tujuannya ingin mencari keanehan. Ima stres, majnun, wa imma dia akan salah alamat. Mengapa? Karena yang bisa dipelajari, dicari adalah seher. Akhirnya belajar seher, Tapi dengan nama karomah. Kalau sudah bisa berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, dikatakan lulus kamu. Ujiannya suruh duduk di kuburan, diberikan pedang. Ini ujian kamu malam ini, jangan tidur, tidur gagal. Muncul sosok ditebas oleh dia. Muncul ular besar, ditebas oleh dia. Hilang. Muncul sebaliknya, Bukan ular, bukan yang menakutkan, tetapi yang membuat fitnah. Perempuan, telanjang. Ditebas pula, hilang. Sampai pagi harinya, datang gurunya. Kamu berhasil. Kamu lulus. Tahu semua kejadian tadi. Kamu bagus begini-begini. Tidak tergoda dengan ini, tidak tergoda dengan itu. Ini yang cerita yang ngalaminya kepada saya langsung. Sungguh demi Allah saya baru tahu Islam ini sekarang. Padahal dia dari pondok pesantren. Ya. Dari pondok. jadi itu pelajaran pondok seperti itu. Ikhwanifiddina azakumullah berarti apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Izzal hanafi rahimahullah masih suka terjadi dan masih terjadi di masa kita. Orang-orang yang belajar, belajar, belajar tetapi untuk mencari karomah. Padahal para tokoh-tokoh awal dari tasawuf justru menyatakan jangan cari karamah, carilah istiqamah. Karena Allah menyuruh kalian untuk istiqamah di atas kebenaran. Bukan disuruh cari karamah. Ikhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fasabilus sadiq dengan kalimat tadi, dengan kalimat wal khuruj an dawa'il hawa bahwa karomah itu untuk kondisi tertentu ketika Allah melihat bahwa dia membutuhkan karomah maka Allah beri. Kalau kondisi-kondisi yang tidak seperti itu tidak diberi. Walaupun dua-duanya sama-sama soleh, imannya sama tingginya. Yang ini dikasih, yang ini enggak. Apa sebabnya? Yang ini dororohnya saat itu Allah lihat perlu diberi karomah. Yang ini belum perlu. Dan Allah Maha tahu untuk itu. Hikmah kedua, agar bersyukur, agar dia bertambah yakin, bertambah semangat untuk beribadah pada Allah Ta'ala, dan tidak ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Selesai ucapan As-Sahrawardi rahimahullah. Fasabilus sadiq mutalabat mutalabatun nafsi bil istiqamah fahiya kullul karamah. Maka jalannya orang yang sungguh-sungguh Jalannya orang yang jujur imannya adalah jalannya orang yang mencari istiqomah dan berupaya untuk meluruskan jalannya untuk istiqomah di atas kitab wa sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas jalannya orang-orang saleh, para anbiya, para siddiqin, para syuhada wa salihin. Maka itulah jalannya orang-orang yang jujur. Dan sesungguhnya itu adalah kullul karamah Sesungguhnya itu karomah yang sesungguhnya. Apa sih karomah? Kalau dilihat dari lugatan, dari kata-kata karomah. Apa itu karomah? Kerim. Kemuliaan. ada saya kata Ali, oh, orang ini dimuliakan dengan satu keajaiban. Dimuliakan dengan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia Orang ini dimuliakan, dapat karomah. Tapi orang yang Allah berikan istiqomah padanya, dimuliakan atau tidak dimuliakan? Dimuliakan. Tapi orang yang mendapatkan keanehan, tetapi dengan penyimpangan. Apakah dia mendapatkan kemuliaan? Tidak mendapatkan kemuliaan. Tetapi orang yang istiqomah di atas kebenaran sampai wafatnya, masya Allah, husnul khatimah, Walaupun tidak mendapatkan keanehan, dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karamah, bahkan kullal karamah. Lihat kata Ibn Abdul Al-Hanafi rahimahullah. Qala fahiya kullul karamah. Itulah intinya karamah. Bahwa dia diberi oleh Allah istiqamah. Masya Allah. Besar sekali pemberian Allah kepadanya. Besar sekali karamah yang didapatkan olehnya. Wala raiba لأن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان ولكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدة فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى Selanjutnya kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, tidak ada keraguan bahwa hati-hati ini memang memiliki pengaruh. A'zam mimma lil abdan. Hati-hati ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh badan. Pengaruh badan itu begini. Pengaruh tangan Pindah dari sini ke sini. Hati memiliki pengaruh yang lebih besar dari tangan. Kok nggak bisa ya? Hah? Iya, pengaruhnya lebih besar. Tapi tidak pada perkara-perkara yang seperti ini. Pada perkara-perkara lain. Kalaupun ada pada perkara-perkara yang zahir, contohnya adalah al-ainu haq. Al-ain haq. Dipandang saja dengan matanya, jatuh itu cicak. Kucing hanya melihat saja. Ada kucing yang memiliki mata yang tajam seperti itu. Manusia juga ada. Dan Nabi menyatakan al-ain hak. Tapi pertanyaannya sekarang, apa itu karomah? Hah? Tergantung untuk apa dan kenapa. Kalau hasad, dengki, dan dia menginginkan kerusakan apa yang ada pada orang lain, ah, dalam hatinya paling juga entar lagi hancur. Dipandung dengan hasad, dengan dengki, tiba-tiba rusak. Ah, kan saya bilang apa? Hancur dia. Apa itu karomah? Sama sekali bukan karamah. Bahkan itu sama sekali bukan suatu amal saleh, apalagi karamah. Itu jelas penyimpangan, kesesatan. Dan itu jelas adalah amal yang jelek, hasad, Dengki adalah amal yang buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kejadiannya suatu yang khariqun lil adah mungkin saja terjadi, tidak aneh. Mengapa tidak aneh? La raiba. Lianna al-qulub min at-ta'thiri a'zam mimma lil abdan. Karena hati ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada anggota badan. Lakin in kanat salihatan karena ta'ziruha saliha. Tetapi kalau hatinya baik, pengaruhnya juga baik. Kalau hatinya jelek, pengaruhnya juga jelek. Hatinya jelek, hasad, dengki. Maka pengaruhnya jelek, kerusakan. Tetapi kalau hatinya baik, pengaruhnya jadi baik. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat. Selamat. Khamidu وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن Para fuqaha berbicara tentang wajibnya membayar diat atas orang yang membunuh orang lain dengan matanya Wahai haulai yashhaduna bi bawatinihim wa qulubihimul amr kauni. Dikatakan fil batin, membunuh fil batin artinya seperti tadi, ya, pengaruh kedengkian yang ada dalam hatinya. Wahai haulai nabi bi bawatinihim dan mereka mempersaksikan pengaruh-pengaruh batin tadi pada mereka dan hati-hati mereka al-amr kauni. Amr yang sifatnya kauni yang terjadi di alam ini sebagaimana kamu pukul dia, sebagaimana kamu bunuh dia dengan pisau, sebagaimana kamu tembak dia, demikian pula kamu dengan matamu tiba-tiba dia mati. Bagaimana hukumnya? Sebagian fukoha menyatakan itu sama aja membunuh. Kalau kamu tidak begini, tidak begini, kamu nggak akan. Kalau hatimu tidak dengki, tidak busuk. Kalau kamu tidak sengaja mengharapkan dia mati, tidak mati. Maka disuruh untuk menebus. Kenapa tidak dikesos? Karena masih tidak bisa dipastikan kalau itu adalah membunuh, maka masih, mereka masih berselisih para ulama cukup dengan kawat. Wa mujarad kharq al-'ada li karamatun Maka bagaimana mungkin perkara yang seperti itu yang dianggapnya oleh mereka para fuqaha sebagai amrun kauni Amrun kaun itu seperti seorang membunuh orang lain. Maka bayar diat. E, eh, apa dikisos. Kalau tidak sengaja bayar diat. Yang ini saya nggak meniatkan. Iya, kamu tidak meniatkan. Makanya tidak dikisos. Tapi bayar diat. Bayar diat. Karena ini amr yang bisa dikatakan kauni. Sebab ini, akibatnya ini. Apakah perkara yang dianggap sebagai amrul qawni kemudian dikatakan sebagai karamah minallah? Allah? Wala annahu fil haqiqa innamal karamah luzumul istiqamah. Padahal yang namanya karamah itu adalah luzumul istiqamah. Itu karamah. Kalau engkau tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, maka engkau berarti mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau disimpangkan, naudzubillah min dalik, maka berarti engkau direndahkan atau tidak mendapatkan karomah. Ukurannya bukan khariqil adah. Ukurannya bukan keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban, bukan. Bukan itu ukurannya. Tapi kita mendapatkan dua faedah penting, Masya Allah. Jazahullahu khairan khairal jaza. Semoga Allah balas beliau Ibn Abdul Aziz. Lahanafi rahimahullah dengan sebesar-besar balasan. Diberikan ampunan. Diberikan maafnya dan kemuliaan yawmal qiyamah. Kita mendapatkan perkara yang sangat penting. Bahwa yang namanya mukjizat atau karomah tidak mungkin mengaku-ngaku tiga milik Allah. Tahu yang gaib, sifat Allah maha bisa, kun fayakun tiba-tiba jadi. Atau yang ketiga, maha kaya. Bisa memiliki apa saja. Tidak, itu milik Allah SWT. Yang kedua, ini. Mukjizat dan karomah, tidak mungkin mendukung sesuatu selain yang wajib atau yang sunnah. Kalau menyelisih yang wajib dan yang sunnah, jelas itu bukan karamah apalagi mukjizah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air sampai mereka mencocoki sunnah. Didukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ucapan Imam Syafi'i. Setelah itu beliau tambahi, benar ucapan Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka. Walaupun salat di atas air dan terbang di langit. Ditambahi kalimat terbang di langit. Walau yusalluna alal ma wa yatiru fil hawa. Hatta yutabbiqus sunnah. Sampai mencocoki sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum afiyah wal Hidayah wa rahmat warahmah. wa hamdik. Asyadu an la ilaha ilan anta asakurka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.